تفضل يا أخي Untuk apa? Ya. Siapa? Ha, apakah hukum wanita pergi masjid selain waktu salat? Sudah ya akhwan fillah kita belajar masalah ini. Hafizakumullah taala. الحديث عام حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله Jangan dilarang perempuan untuk datang masjid kalau dia minta untuk pergi ke mana? Masjid. Itu am. am jangan buat taksis jangan buat taksis untuknya Rasulullah SAW cakap am la tamna'u ima Allahi masajid Allah walau bukan untuk salat untuk belajar walau untuk zikir walau untuk Quran walau perempuan mau pergi Baitullah sebab berasa mau tambahan iman dia duduk di masjid tambahan iman kamu tak tambahan iman mau pergi ke masjid akhi bagi dia yang penting aman yang penting tak keluar sama tabarruj Yang penting orang salihah. Itu kalau selamat, aman, tak ada tabarrud, keluar sama cara yang syar'i, jangan perhentinya. Walau bukan waktu salat. Am. Nafum. Wala tamna'u manusia tak bisa anta dilarangnya. Kecuali kalau ada membahaya yang tinggi, yang lebih itu hak kamu. Kalau tidak ada, jangan dilarang. Ayat juz. Am. واضح يا اخواني في الله مفهوم ام لا؟ نعم بارك الله فيكم وعلى هذا كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيره طيب يا اخواني في الله <coughs> تفضل ها لقي تفضل عفوا يا اخي ما هو سمو بركاتان itu bisa سبحان الله يا اخواني في الله ada satu قاعده الله كم bagi kamu tapi cepat insyaallah ada satu قاعده yang paling penting dari الشيخ العلامه عبد الله بن غديان رحمه الله تعالى عبد الله بن عبد الرحمن غديان Abdullah Al-Ghudayyan rahimahullah ta'ala itu satu alim yang sangat besar. Tapi subhanallah bukan masyhur macam Syekh bin Baz. Dia cakap dia lebih tinggi dari Syekh bin Uthimi dalam fiqhnya. Rahimahullah ta'ala. Meninggal tahun 2010. Maksudnya 10 tahun lalu. Syekh Abdullah Al-Ghudayyan rahimahullah ta'ala santri yang paling besar untuk Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah ta'ala dan Syekh Syangqiti. Tapi dia dan Syekh bin Uthimi teman-teman. Waktu itu dia hayat kibar ulama. Satu kali dia tanya dia soalan ini. Apa sebab fitnah antara ikhwan salihun? Tulab'in. Saya kasih kamu faedah ini sebab saya ingat masalah umum. Kalau perkataan Rasulullah SAW umum, an waqi' an hal niya umum, anta jangan buat apa? Taksis. an kalau perkataan Rasulullah SAW taksis, jangan buat apa? Umum. Dia tanya Syekh Abdul Rudiyah rahimahullah ta'ala, apa sebab fitnah itu antara ikhwan, antara muslimin, antara. Dia cakap sebab satu masalah. Ikut pengalaman dia. Dia orang usuli. Dalam usul, usul dia paling tinggi rahimahullah. Siapa orang yang belajar sama Syinqiti rahimahullah ta'ala menjadi usuli? Sama siapa? Rudiyah <clears throat> Faqala rahimahullah ta'ala sebab satu kaidah mayoritas tullabul ilm tak guna kaidah itu betul. Dia juga wajib untuk setiap talibul ilm kalau dengar perkataan dari manusia makhluk kecuali Muhammad SAW. Kalau perkataan dia umum, anta tengok macam mana wakil, macam mana tempat perkataan dia. Kalau perkataan dia umum tapi untuk masail yang jenis masail yang spesifik jangan ambil perkataan dia sebab umum untuk semua perkataan di dunia bahaya itu hawa sama kalau perkataan dia khusus anta fahaman dia apa khusus lepas tu dia cakap wajib kita ambil perkataan manusia macam dia mau bukan macam kita apa mau itu hasilnya قال لا بد من فهم الكلام على مراد المتكلم وليس على مرادنا نحن itu dasar masalah ini dasar fitan-fitan Setiap orang fahaman perkataan teman dia ikut siapa? Hawanya. Macam anta mau fahaman dari saya, anta apa? Ambil. Tapi itu bukan maksud saya. Bukan. Tapi sudah, anta cakap macam itu sudah. Ya khittaqillah innamal a'malu bin niyat. Innamal a'malu binniyat sudah anta cakap. Itu sebab fitnah. Antum faham ya akhwani fillah? Qal la yajuz hadha dhulm. Tahu dhulm, dhulm. Wajib kita fahaman perkataan makhluk macam niat dia. Bukan macam anta apa? Mau. Bahaya. Betul tak betul ya akhwani fillah? Betul tak betul? Itu sebab yang paling masyhur yang ada antara banyak tulab ilmu hari ini. هكذا أم لا؟ نعم صلى الله عليه وسلم لهذا قال يا أخواني في الله لإصابة الحق لا بد من إصلاح السرائر أنتو أنتو دبت الحق دلم سمى مسائل واجب أنت من بيك أن أبا هاتي دلو الله المستعان <clears throat> هذه من المسائل هذه maksudnya ya akhwan fillah umum khusus itu khusus untuk perkataan Allah Ta'ala dan Nabi SAW perkataan dia jawami'ul kalim perkataan makhluk tak sama antum faham tak faham tak faham umum wa khusus itu untuk perkataan siapa perkataan siapa Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab perkataan dia maksum. Tapi perkataan makhluk maksum tak maksum? Tak maksum. Taqillah. Tak sama, tak sama. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Nah, barakallah. Fadal. Fadal ya Badar, عندك. Dengan haji. Ah. Tambah mahram. Tidak ada mahram. Nah. Yani masalah apakah hukum orang perempuan perjalanan ke ke Makkah tak ada apa? Mahram. Sudah ya kawan belajar masalah itu juga, betul. tapi ya akhwani fillah tengok. perempuan yang tidak ada mahram samanya haram. Apa? Haram. Asalnya apa? Haram. Ada yang cakap ijma' walau ada yang khilaf, ada khilaf tapi khilaf syad. Itu pendapat pendapat ammatul ulama. Berjalan perempuan atas satu hari yang malam haram. Hadis dalam ini ada yang cakap mutawatir. حيث ابو هريره رضي الله تعالى عنه لا تسافر المراه مسيره يوم ولا الا مع ذي محرم من كانت تؤمن بالله حديث بشرع غير من كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تسافرن الا مع ذي محرم بان يا حي حديث ابي سعيد بان يا حي تا بيسا برمبون برجلان ان كلاو تيدا ادا ابا محرم جلس تا جلس فهمت فهم itu perkataan ammatul ulama ahli sunnah jelas Tapi ada dua kecuali dari asal ini. Antum hafal. Berapa kecuali? Satu kecuali sama ijma' Dan satu kecuali sama khilaf. Kecuali yang ijma' kalau safar itu darurat. Darurat itu betul-betul darurat. Contoh ada perempuan yang sudah masuk Islam di tanah orang kafir mau hijrah kepada orang tanah orang yang apa muslim tak ada mahram sama dia dan dia takut sebab agama dia mungkin dia penuh dia bisa berjalan sama sendiri tak bisa tak bisa ijma bisa walau hijrah bukan wajib untuk dia sebab tidak ada mahram tapi kalau takut darurah bisa apa berjalan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kecuali tak kecuali kecuali tak ada mahram sama dia Faham tak faham? Dan lain-lain. Itu contoh untuk darurat. Itu ijma'. Nampar dua yang khilaf perjalanan perempuan untuk haji atau umrah kalau tidak ada mahram dan dia ada mampu dan jalan itu selamat dan ada rifqah aminah ada apa? ada banyak orang samanya yang mungkin jaga dia tapi tidak ada mahram Faham tak faham? Masalah itu khilaf jumhurul ulama di masalah ini jumhurul ulama. Jumhur al ulama jaga bisa. Kalau untuk apa? Haji atau apa? Umrah yang wajib. Haji wajib. Dia cakap hajjatul Islam untuk dia fard. Mahram kalau tidak ada itu wujub bukan syarat. An fard itu atas. Lebih penting. Kalau aman tidak apa-apa, yakin, jalan selamat, bisa berjalanan. Tapi haram wajib dia jaga itu wajib an wajib di agama kita kalau tak ada mampu untuk buat wajib la yukallifullahu nafsan illa usaha dia cakap masalah mahram itu masuk dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi SAW bersabda idza amartukum bi amrin fa'tu minhu ma istata'tum kalau saya pinta kamu untuk buat antum buat ikut apa mampu kamu sekarang perempuan itu tidak ada mampu tak ada mahram atau mahramnya tak mau pergi atau suaminya tak ada mampu untuk berjalan sama dia faham tak faham dia jaga dalam hal ini bisa pergi walau tak ada permisi ada ulama yang jaga walau tak ada permisi ada ulama yang jaga wajib ada permisi dari apa suami yang sahih wajib ada permisi dari suami dia jaga macam mana permisi itu melawan sama faridatullah ada masalah ada perkataan dari ulama macam itu مفهوم هذا هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى الشافعي sangat keras dalam masalah ini wajib berjalanan antum tahu itu pilih siapa dari ulama pilih siapa pilih Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala an bukan ini sahaja Ibn Taimiyah lebih luas قال itu untuk haji an kalau ada selamat berjalanan untuk semua khair bisa perkataan siapa Syekhul Islam انتم سموها خير انتم فهمت فهم آه. فهذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى طب في فتوى الشيخ ابن عثيمين عجيب يا اخواني في الله المساله اني الشيخ ابن عثيمين تاتريما ان شيخ الاسلام تيميه تبي ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني تريما perkataan يعني تبي بن دبات ابن Ibn Uthaymin سما بن دبات سيابا شيخ الاسلام itu paling sedikit ambil faedah paling sedikit Biasa Ibn cinta dan suka pilihan-pilihan siapa? Syekhul Islam Taimi. Dalam masalah ini Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala jaga wajib ada mahram. Jangan pergi. Bahaya. Ikut pendapat Syekh bin Baz dan Daimah dan lain-lain. Dan madhab Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal malawan sama Syafi'i dalam masalah ini. Tak bisa pergi. Masyarakat jangan bisa. Tapi ya fillah betul-betul yang paling praktik hari ini Yani yang saya tengok yang paling praktik hari ini berpendapat siapa? Min tempat Syekhul Islam. Kalau selamat, sangat-sangat selamat, ada hamlah. Tahu hamlah? Apa hamlah? Sekarang haji sama hamlah. Hamlah dari Indonesia, hamlah dari sini. Ha? Tahu hamlah? Apa? Rombongan. Ha? Ada hamlah yang selamat, yang aman dari pemerintah, semua apa-apa. Yani pilihan Syekhul Islam Taimiyah sangat kuat, mu'tabar dalam masalah ini. مفهوم؟ المسألة خلافية تبي دو دو كي فهمت فهمت؟ واضح؟ والله أعلم Jelas ya akhwani fillah? Antum habis. Habis. Tapi ya akhwani fillah antum fahaman qa'idah yang saya bagi kamu. Ha? Dalam umum wa khusus al-alfaz. Umum wa khusus itu terus menerus khusus untuk perkataan siapa? Allah Ta'ala. Lepas tu Muhammad SAW. Sebab perkataan dia maksum. Umum wa khusus sama makhluk ittaqillah zulm. Mungkin kadang-kadang ada satu orang yang cakap umum tapi niat dia apa? Khusus. Ha? Contoh, contoh. Ha, isteri minta cerai dari suami sebab suami cakap tak suka niya. Mafum? Dia cakap umum tak suka niya maksudnya terus menerus, maksudnya apa? Cerai, tak mau lagi. Tapi sekarang suami dia dia dia cakap betul waktu barang saya cakap apa? Tak suka kamu tapi Allah tahu maksudnya waktu itu sekarang saya cinta kamu banyak. Sekarang kita ikut siapa? Suami atau isteri? Suami tapi maksudnya minta cerai itu batal tak batal? Wah kira Contoh. Faham tak faham? Al-khulasa ya akhwani fillah. Perkataan umum khusus itu bukan perkataan manusia. Taqillah. Kecuali kalau niat dia macam itu. Faham? Termasuk satu masalah yang penting. Atharus salaf. Tahu athar-athar salaf? Tahu atharus salaf? Kalau ada satu perkataan yang bagus dari salaf, bukan hadis Rasulullah, bukan ayat dari Quran, itu perkataan dia. Tapi dalam niat ada cara umum. Bisa anda guna terus menerus untuk semua. Masalah tafsil. Perkataan dia bukan perkataan Rasulullah SAW. Perlu tafsil. Kadang-kadang umum. Kadang-kadang bukan apa? Umum. Kadang-kadang khusus. Kadang bukan bukan apa? khusus masa depan kita menjelaskan masalah ini an mau bagi kamu faedah ada banyak orang sebab jahilnya dia guna athar macam dia guna apa hadis Rasulullah SAW itu salah juga sebab jahil mafhum ya akhwan masa depan kita menjelaskan sebab waktu sudah habis takut antum capek يكفي له هنا سبحان الحمد اشهد ان لا اله الا انت أستغفر وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته